Kemudian kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dinamakan nikmat di atas nikmat. Ada nikmat umur, ada nikmat kesehatan, kemudian pian bawa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita akan belajar dan juga mengenal hadis-hadis tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di zaman sekarang adalah zaman yang serba fitnah, begitu mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka yang paling bisa kita andalkan dalam menghadapi fitnah adalah dengan menuntut ilmu agama, dengan menyibukkan diri dengan belajar, ya, agar tidak terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk di eh, bab yang ke-51 ya. Ada tiga hadis Babu majaa fi asma'i rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab hadis-hadis yang datang tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak memiliki nama, maka begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki nama juga dan banyaknya nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan sifat yang beliau miliki, ya. sesuai dengan sifat yang beliau miliki. Misalnya, beliau memiliki nama Muhammad. Apa makna Muhammad? Orang yang terpuji. Maka benar sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terpuji. Jadi bukan hanya sebatas nama, bukan. Jadi nama itu menunjukkan sifat beliau. Nah, beda dengan kita ya Kadang contoh misalnya ada namanya soleh contoh saja soleh, tapi orangnya nggak soleh. <laughs> Jadi tidak sesuai nama dengan sifat. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nama yang sesuai dengan sifat beliau, ya, yang sesuai dengan sifat beliau. Hadis yang pertama nomor 366 berkata Imam Tirmidzi haddatsana Sa'id ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مدعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يهشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan juga Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Jami'. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi dan selain beliau. Mereka mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan. Nah, Sufyan di sini bukan Sufyan Ats-Tsauri, tapi Sufyan bin Uyainah karena Sufyan ahli hadis ada dua yang terkenal. Yang pertama Sufyan Al-Thawri yang kedua Sufyan bin Uyainah. Dari Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini beliau termasuk uh, tabi'in yang awal-awal membukukan kitab hadis. Termasuk ulama yang pertama membukukan kitab hadis. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya yang bernama Jubair ya, Muhammad bin Jubair. Kemudian dari ayahnya berarti yang bernama Jubair bin Mut'im. Maka kalau kita belajar sanad hadis, maka keindahan sanad hadis ini adalah anak meriwayatkan hadis dari abahnya. Anak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku memiliki nama-nama. Bahwasanya aku memiliki nama-nama. Yang pertama adalah ana Muhammadun. Rasul sebutkan yang paling masyhur yang mana beliau sering dipanggil. Ana Muhammadun. Saya adalah Muhammad. Dan Muhammad nama ini adalah nama yang ayah beliau kasih nama dengan ilhamnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa diberikan nama seperti itu oleh ayah beliau? Liyakuna mahmudan fid dunya wal akhirah. Supaya menjadi orang yang terpuji di dunia dan di akhirat. Ini pentingnya kita memiliki nama yang bagus. Jadi kalau kita belajar akidah ada namanya bab al-fa'al atau bab tafa'ul. Beroptimis. Kenapa kita memberikan anak yang baik? Namanya Hasan. Ayo supaya orangnya bagus. Hasan kan artinya baik. Kenapa dinamakan dengan Abdullah, hamba Allah supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Kenapa dinamakan dengan irsyad misalnya? Apa arti irsyad? Membimbing kan? Supaya dia bisa membimbing eh, keluarganya, membimbing orang-orang dan seterusnya. Jadi nama itu sangat penting kita perhatikan makna yang baik. Kita beroptimis mudah-mudahan nama itu sesuai dengan perilaku anaknya ya. Maka jangan dinamakan dengan nama artis karena jadi artis anak pian ya. Harus sesuai dengan syariat Islam ya. Pian pilih nama yang baik, pian harapkan semoga anak ini sifatnya sama dengan namanya. Wa makna Muhammad dan makna Muhammad kata Syekh Abdul Razzaq alladzi lahu sifatul fadilah wal manaqibul karimatul lati tuhmad yaitu orang yang memiliki sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang istimewa dan perangai-perangai yang mulia yang senantiasa dipuji. Apa saja sifat yang baik, keistimewaan yang baik, maka ada di diri beliau sehingga beliau senantiasa dipuji di dunia bahkan di di akhirat, bukan cuma dunia bahkan di di akhirat. Kemudian ada cerita yang menarik dari nama Muhammad ini. Syekh Abdul Razak menyebutkan, "Wa minal muwafaqatil latifah annal musyrikin lamma kanu yadhummunahu sallallahu alaihi wasallam wa yashtumunahu kanu la yasam kanu la yusammunahu Muhammadan bal yaqulun mudhammam." Dan di antara cerita yang menarik bahwasanya orang-orang musyrikin tatkala mereka menghina dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka tidak menyebut maka mereka tidak menyebut dengan nama Nabi Muhammad. Jadi ketika ada orang musyrikin mencaci, menghina Nabi, maka mereka tidak menyebut dengan Muhammad. Tidak memanggil dengan kata Muhammad. Tetapi mereka mengatakan dengan sebutan muzammam. Nabi disebut dengan muzammam. Apa arti muzammam? Yang dihinakan, yang terhina, yang tercelak. Jadi ketika orang musyrikin menghina Nabi, maka mereka memanggil Nabi bukan dengan Muhammad, tapi muzammam. Apa muzammam? Yang ter terhina. Nah, berarti kan Allah Subhanahu wa taala menjaga nama Muhammad. Menjaga nama nama beliau. Jadi ketika orang musyrikin ingin mencaci Nabi, menghina Nabi, maka mereka tidak memanggil dengan Muhammad, tapi dengan nama yang lain yaitu muzam muzammam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum?" Apakah kalian tidak takjub bagaimana Allah memalingkan hinaan, laknatan orang Quraisy dariku? Bagaimana caranya Allah memalingkan hinaan, cacian mereka dariku? Kata Rasul, "Yashtimu yashtimuna mudhammaman." mereka mencela muzammam, orang yang tercela. Padahal kan Nabi bukan orang yang tercela. Nabi bukan orang yang tercela. Jadi mereka memakai nama dengan muzammam. Wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad. Dan mereka melaknat muzammam padahal aku adalah Muhammad. Muhammad. Jadi mereka tidak menggunakan nama Muhammad tetapi nama yang lain yaitu dengan sebutan muzammam yang tercela. Padahal Nabi adalah orang yang terpuji, bukan orang yang tercela. Makanya beliau mengatakan, aku adalah Muhammad. Sesuai dengan namaku, aku adalah orang yang terpuji di dunia dan di akhirat. Maka orang Quraisy tidak menyebut dengan istilah Muhammad, bukan. Tetapi dengan nama yang lain. Yang nama ini tidak sesuai dengan sifat Nabi. Yang terhina bukan Nabi, bukan orang yang terhina. Tetapi orang yang mulia, orang yang terpuji. Maka di sini kata Syekh Abdul Razak, Allah Subhanahu wa taala mensucikan nama Nabi Muhammad dari gangguan, dari hinaan orang Quraisy dan memalingkan nama itu dengan nama yang lain dengan sebutan mudam mudammam, orang yang terhina. Padahal Nabi bukan orang yang terhina. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim berkata di dalam nuniyahnya. Ini syair yang berakhiran nun. Nuniyah, syair yang berakhiran huruf nun sabarataan. Kata Imam Ibnul Qayyim, hum yashtumuna muzammaman wa Muhammadun an syatmihim fi ma'zilin wasinan. Mereka mencela muzammam. Mencela Nabi dengan mengatakan muzammam. wahai muzammam. Sedangkan Muhammad dari celaan mereka itu jauh, itu terasing, yaitu tidak mencela dengan sebutan Muhammad. Sonal ilahu Muhammadan mihim, Tuhan yaitu Allah menjaga nama Muhammad dari celaan mereka. Filabli pada lafaz dan makna dan keduanya terjaga. Karena kalau seandainya Nabi ketika dicela, dihina, dilaknat dengan sebutan Muhammad berarti kan tidak sesuai dengan sifat beliau. Muhammad artinya apa? Terpuji, sedangkan beliau dihinakan oleh orang Quraisy. Maka dari sisi lafaz mereka mengucapkan kalimat muzammam bukan Muhammad. Kemudian dari segi makna muzammam berbeda dengan sifat nabi. Sifat nabi apa? Orang yang terpuji. Maka dari sisi lafaz dan sisi makna maka itu adalah sesuatu yang yang jauh, tidak sesuai dengan yang dituduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama yang kedua, yang nama ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa ana Ahmad dan aku adalah ah Ahmad. Nah, Ahmad ini dari sisi ilmu bahasa Arab atau secara harfiah ada dua makna Ahmad ya. Ahmad itu ada yang pertama itu adalah fi'il mudhari nomor 13. Fi'il mudhari nomor 13. Yahmadu. Antum tasrifkan Yahmadu Yahmadani. Tasrifan ke-13-nya Ahmadu nah madu. Apa arti Ahmadu? Saya sedang atau akan memuji. Saya saya sedang atau akan memuji. Makna Ahmadu sama seperti adribu saya sedang memukul, ajlisu saya sedang duduk. Ahmadu fi'il mudhari nomor 13 artinya adalah saya sedang atau akan memuji. Namun makna Ahmad yang diberikan kepada Nabi bukan makna itu. Nah, yaitu makna yang kedua. Ahmadu itu adalah isim tafdil. Isim tafdil. Isim yang menunjukkan makna lebih, makna paling sama seperti tawil. Apa arti tawil? Tinggi. At wal lebih ting tinggi atau paling tinggi. Jamil bungas, ajmal lebih bu bungas atau paling bungas. sama hamdun pujian, ahmadu paling memu memuji. paling memu memuji. Sama seperti kasir, kasirun banyak, aksaru paling ba banyak. Contoh saya paling banyak harta daripadamu. Apa bahasa Arabnya? Ana aksaru mingka malan. Aksaru mingka malan. Saya lebih banyak harta darimu. Maka Ahmadu paling memuji, paling memuji. Itu makna yang kedua dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya isim tafdil. Isim yang menunjukkan makna paling atau lebih. Nah, Rasul mengatakan wa an ahmadu dan saya adalah Ahmad yang paling banyak memu memuji. Fahwa sallallahu alaihi wasallam ahmadun nasi lillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamuhum sanaan 'ala Allah jalla wa ala. Dan yang paling besar pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat afwan. Oleh karena itulah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala melajari mengajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pujian-pujiannya. Jadi ketika uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabi semua bentuk puji-pujian. Dan tidak ada seseorang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pujian tersebut kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar Nabi dikatakan sebagai Ahmadun Nas, manusia yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan nama ya, sesuai dengan nah, nama. Ahmad berarti orang ini suka memuji. Orang ini suka memu memuji. Maka kita harus tahu makna nama kita. Kita harus tahu nama kita. Sehingga kita bisa menyesuaikan atau bisa mengamalkan apa yang baik dari nama kita tersebut ya. Dan seterusnya. Kemudian wa anal mahi dan aku adalah al-mahi. Kemudian Rasul mentafsirkan sendiri nama beliau ini. Nah, ini kalau kita belajar uh, usul uh, kitab Musalahul Hadis atau usul hadis, maka ini namanya tafsirul hadis bil hadis. Ya. Hadis ditafsirkan dengan ha hadis. Jadi dalam ilmu tafsir juga ada istilah ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Ada hadis ditafsirkan dengan hadis ada hadis ditafsirkan dengan perkataan para para sahabat. Itu ada istilah seperti itu. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an ayat ditafsirkan dengan ayat tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim lahum yahzanun. Kemudian Allah mentafsirkan apa makna wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan dan kesedihan pada mereka. Kemudian Allah mentafsirkan makna wali di ayat setelahnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali itu bukan bukan harus memiliki karomah, bukan. Wali maknanya adalah orang yang beriman dan senantiasa ber, bertakwa. Sekalipun tidak memiliki karomah atau tidak kelihatan karomahnya. Contoh sahabat yang paling mulia, umat yang paling mulia setelah para nabi Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Apakah pian pernah mendapatkan atau membaca cerita bahwa beliau memiliki karomah? Abu Bakar Siddiq. Mungkin ada tapi kita jarang mengetahui atau tidak mengetahui. Namun beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia setelah para nah, para nabi, para sahabat. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Wali adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak nampak darinya karo karomah. Karena itu bukan syarat seorang menjadi <laughs> menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi ayat yang ditafsirkan dengan hadis ya seperti inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami memberimu al-kautsar. Apa al-kautsar? Nabi menjelaskan dalam hadisnya nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang Allah janjikan kepadaku yang akan didatangi umatku pada hari kia, kiamat. Nah, itu namanya ayat ditafsirkan dengan hadis. Nah, kalau ini hadis ditafsirkan dengan ha, hadis. Dan aku adalah al-mahi. Al-mahi secara harfiah maknanya orang yang menghapus orang yang menghapus. Maksudnya adalah alladzi yamhullahu bil kufra. Orang yang Allah menghapus dengan perantaraku kekufuran. Maka Nabi adalah orang yang menghapus, menghancurkan segala bentuk kekufuran. Makanya dakwah utama para nabi apa? agar senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hak Allah agar jangan sampai berbuat kesyirikan dan kekufuran. Syekh Abdul Razak menyebutkan, ba'athahullahu subhanahu wa ta'ala liyamhuwa bihil kufur wa yatmisa bihis dalalah wa yaftaha bihi a'yunan umyan wa quluban ghalaqan wa adzanan somman. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghapuskan kekufuran dengannya dan untuk menghancurkan untuk menghancurkan kesesatan dan untuk membuka dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuka mata-mata yang buta, hati-hati yang tertutup dan telinga yang tuli. Ini adalah sebuah ungkapan bukan berarti Rasul eh, apa namanya tujuan beliau adalah untuk uh, apa namanya? Uh, ketika buta kemudian uh, matanya tidak buta, tuli kemudian tidak tuli bukan ini ada sebuah ungkapan yaitu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keberadaan beliau untuk menghancurkan kekufuran, kesesatan agar mereka kembali kepada kebenaran dan keimanan. Itu maksud dari al-mahi, orang yang menghapus, menghapuskan kekufuran, kesesatan dan kesyirikan agar sama-sama umat beliau sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Jadi nama beliau sesuai dengan sifat beli beliau. Kemudian wa anal hasyirul ladzi yuhsyarun nas ala qadami. Dan aku adalah orang yang mengumpulkan. Al-hasyir adalah orang yang mengumpulkan. Nah, beliau tafsirkan alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Yang mana digiring atau dikumpulkan manusia di atas kakiku, di atas kakiku. Maksudnya adalah annahu sallallahu alaihi wasallam yataqaddamun nasa fil hasyar wa yakunu awwal man yanshaqqu anhul qabr thumma nas ala ithrihi. Maksudnya apa? Al-hasyir orang yang menggiring, orang yang mengumpulkan yang mana digiring dikumpulkan manusia di bawah kaki telapak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah bahwasanya beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang pertama ketika di digiring. Manusia yang duluan ketika di digiring dari kubur menuju padang mah, mahsyar. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama dibangkitkan dari kubur. Nah, jadi kata Syekh Razak dan beliau adalah orang yang pertama dibangkitkan dari kubur. Kemudian barulah manusia setelah beli beliau. Maka beliau adalah al-hasyir, orang yang mengumpulkan seluruh manusia dan rasul yang pertama ketika dibangkitkan dari kubur. Ya. Sesuai dengan nama beliau. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Beliau menyebutkan Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil asma mubayyinan ma Allahu bihi minal fadl wa asyara ila ma'aniha wa illa falau kanat a'laman mahdhah la ma'nan laha lam tadulla ala madhinna. Perhatikan kata Ibnu Qayyim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama ini sambil menjelaskan apa yang Allah khususkan untuknya berupa keistimewaan. Kan nama Rasul itu banyak, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Hashir. Banyak. Nah, nama-nama ini adalah nama yang Allah berikan khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun menjelaskan maknanya, menjelaskan maknanya. Kalau seandainya nama-nama itu hanya sebatas nama semata-mata yang tidak ada maknanya, maka nama-nama tersebut tidak menunjukkan puji, pujian. Perhatikan Nama nabi banyak, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Hashir dan seterusnya. Nama-nama ini adalah nama yang memiliki makna. Memiliki makna yang semuanya adalah bentuk pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana sifat beliau. Beliau adalah Muhammad yang terpuji. Beliau adalah Ahmad yang paling banyak memuji Allah. Beliau adalah orang yang menghancurkan, menghapuskan kesyirikan. Beliau adalah orang yang menggiring manusia di padang mah mahsyar dalam artian beliau pertama kali yang digiring atau dibangkitkan dari ku, kubur sehingga bisa memberikan syafaat kepada umat umatnya. Dan ini semuanya adalah pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan nama beliau tadi. Kemudian Rasul juga menyebutkan nama beliau yang lain selain empat tadi. Wa anal akibu dan aku adalah akib. Apa arti akib? Penutup. Akib artinya penutup. Maksudnya adalah ja'alahullahu subhanahu wa ta'ala khatiman lin nabiyyin fala nabiyya ba'dah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, maka tidak ada nabi setelah beli beliau. Fahuwal aqibul ladzi jaa aqaban nabiyyin kullihim. Maka beliau adalah penutup yang datang setelah para nabi seluruhnya. Kemudian, nah beliau mentafsirkan Allah, eh, afwan. Jadi Rasul mengatakan wa anal akib dan aku adalah al akib penutup. Adapun di ujung hadis wal akibul ladhi laisa ba'dahu nabiyyun maka jumlah ini bukan perkataan nabi. Bukan perkataan nabi tetapi disebutkan ini adalah perkataan Imam Az Az-Zuhri yang dimaksud yang dimaksudkan yang dimasukkan dalam konteks hadis. Nah, kalau pian belajar ilmu mustalahul hadis, ada namanya hadis mudraj. Hadis mudraj. Apa maksudnya? Ada teks hadis, namun di dalam teks hadis tersebut ada ucapan lain selain nabi yang bisa dianggap itu ucapan nah, ucapan nabi yang dimasukkan ke dalam hadis Nabi. Padahal bukan ucup, padahal bukan ucapan ucapan Nabi. Sama dengan ini. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Ini bukan perkataan nah, Nabi, tetapi dikatakan itu adalah perkataan Imam Az-Zuhri yang meriwayatkan hadis ini. Maka disebut dengan hadis mudraj. Hadis yang dimasukkan bukan perkataan Nabi ke dalam hadis nah, Nabi. Nah. Wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabi dan aqib adalah yang tidak ada nabi setelahnya. Maka ini adalah bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tafsiran dari si perawi hadis yang bernama Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Nah, maka para jamaah sekalian, di hadis yang pertama ini banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama beliau yang menunjukkan pujian, yang menunjukkan pujian, yang menunjukkan rasul punya sifat nama-nama ini Nah, beda dengan kita ya. Terkadang ada namanya Muhammad, ternyata akhlaknya tidak terpuji. Nah, ini misalnya. Ternyata ada namanya Ahmad, ternyata jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada nama perempuan misalnya, ini contoh saja ya. Namanya Solehah, ternyata ada Solehah misalnya. Nah, itu tidak sesuai dengan nah, nama. <laughs> Jadi sesuaikan dengan nama pian ya. Makanya kan kita diperintahkan sebagai orang tua untuk memilih nama-nama yang baik. Yang mudah-mudahan anak itu sesuai dengan namanya, ya, sesuai dengan namanya. Kemudian hadis yang selanjutnya nomor 367 berkata Imam Tirmidhi, haddatsana Muhammad ibnu Tarifin al-Kufi qala haddatsana Abu Bakrin ibnu Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu qala laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turqil Madinah faqala ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa ana al-muqaffa atau anal muqaffi ya, jadi boleh al-muqaffa boleh al-muqaffi wa muqaffa wa hashir wa nabiyul malahim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Berkata Imam Tirmidzi, jadi kalau pian baca hadis yang ada sanatnya lengkap. Ini kan sanatnya lengkap nih. Kalau pian misalnya belajar kitab Riyadus Solihin, maka yang disebutkan cuma langsung sahabat dari Abu Hurairah dari Nabi. Tapi ketika misalnya pian membaca hadis, kemudian sanatnya lengkap seperti ini, maka ketika pian membaca maka pian harus menyebutkan siapa pengarangnya, siapa penulisnya atau pengumpul hadis ini. Misalnya ulun bacakan, haddatsana Muhammad bin Tarif Al-Kufi. Lalu ulun mengatakan, Imam Tirmidhi berkata, menceritakan kepada kami Muhammad bin Tarif. Kalau pian membuang Imam Tirmizinya, maka seakan-akan pian yang meriwayatkan ha, hadis. Hmm. Jadi ketika ada sebuah kitab yang mana itu hadisnya sanatnya lengkap seperti ini, maka pian harus sebutkan yang pertama pengarangnya siapa. Ini kan Imam Tirmidzi. Maka Imam Tirmidzi mengatakan menceritakan kepada kami Muhammad bin Tarif. Kalau seandainya pian tidak menyebutkan Imam Tirmidzi, maka seakan-akan pian yang meriwayatkan hadis ya. Jadi Imam Tirmidzi berkata, menceritakan kepada kami Muhammad bin Tarif al Kufiyu. Kufi bukan bahasa kita Kufi ya. Maksudnya apa Kufi? Orang Kufah, orang Kufah ya. Ini jadi polemik ya, <laughs> masalah masalah apa namanya? masalah nisbah ya. Misal kita orang Banjar atau pian orang Jawa tapi begana di Banjar, boleh nggak pian berdisbah dengan Al-Banjari, orang Banjar boleh ya. Kita kada masalah. Bo, boleh-boleh saja. Ulun misalnya orang Banjar begana di Jawa lawas, lalu ulun bernisbah Al-Jawi orang Jawa boleh nggak boh? Boleh. Al-Kufiyu orang Kufah. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ayyash dari Asim dari Abu Wa'il dari Hudzaifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata saya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian jalan-jalan kota Madinah lalu Nabi berkata saya adalah Muhammad ini sebagaimana makna yang sebelumnya wa ana Ahmad dan aku adalah orang yang paling banyak memuji, ya, paling banyak memuji. Nah, para jamaah sekalian, uh, memuji Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari zikir. Memuji Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari zikir. Zikir adalah ibadah yang mudah dilaksanakan, ya, tanpa harus menghadap kiblat, tanpa harus berwudu, tanpa harus berdiri, enggak semua kondisi, mau pian berabah, mau pian buka sambil main futsal, <laughs> itu pian berzikir kepada Allah memuji Allah maka dapat paha, pahala. Sama halnya pian dapat pahala kalau pian menyebabkan orang memuji, memuji Allah. Pian menyebabkan orang lain itu memuji Allah. Contohnya bagaimana? Pian tetamu kawan, siapa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, karena pian betakun kayak apa kabar, lalu dia menjadi apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk dianjurkan kalau kita bertemu siapapun, menanyakan kah kabar. Karena dengan kita menanyakan kabar, entah bertemu langsung, entah pin di WA, maka orang otomatis memuji Allah Subhanahu wa taala. Eh, sama orang Arab pun seperti itu. Ketika bertemu, kenalkah, kada kenalkah, kaifal hal, kaifal hal. Setelah mereka kebiasaan mereka ya, setelah mereka menanyakan kabar, pasti setelahnya doa. Allah yurtikal afiyah, hayyakallah, Allah Allah yurtik. Doa terus isinya, subhanallah. Membiasakan doa, doa. Karena kalau kalau kita mendoakan orang lain, maka doa itu kembali kepada diri kita, kepada diri kita. Maka itu adalah kebiasaan yang baik ketika pian bertemu dengan orang yang pian kenal. Ya. Entah pian menanyakan kabar atau mendoakan, mendoakan beliau. Nah, jadi kemudian Rasul menyebutkan wa ana nabiyyur rahmah. Wa ana rahmah dan aku adalah nabi rahmat. Maksudnya apa? Syekh Abdul Razak menyebutkan arsalahullahu taala liyakuna rahmatan lil alamin. Allah mengutus beliau agar menjadi rahmat untuk semesta ah, alam. Jadi sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta, kepada manusia. Farrahmatu kulluha fittiba'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun catatannya kan Nabi itu Allah utus sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah melalui Rasul? Maka jawabannya adalah farrahmatu kulluha fittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat Allah semuanya, maka rahmat Allah semuanya itu didapatkan dengan mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memang Rasul adalah rahmat untuk alam semesta. Namun ada sebagian orang yang tidak bisa mengambil rahmat tersebut kalau dia tidak mengikuti nah, nabi. Maka memang sosok nabi adalah rahmat bagi kita semua. Namun rahmat itu bisa kita ambil kalau seandainya kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tugas kita untuk belajar mana yang sunnah, mana yang bid bid'ah. Mana yang iman, mana yang kesyirikan dan seterusnya. Kemudian Nabi juga mengatakan wa nabiyut taubah. Nah, wa nabiyut taubah nabi taubat. Maksudnya adalah Bu'isa sallallahu alaihi wasallam lidakwatin nas ila taubati ila Allah taala wal inabati ilaihi fakana sallallahu alaihi wasallam imamat tawabin. Nah, nabi taubat maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mengajak manusia agar bertaubat kepada Allah, agar kembali kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imamnya orang-orang yang bertaubat. Makanya itu dibuktikan dengan kebiasaan Nabi setiap hari banyak apa beristighfar. Dalam sebuah riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Padahal Nabi itu orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan, tidak pernah menggibah, tidak pernah berdusta, tidak pernah makan haram, banyak. Yang eh, Nabi adalah seorang yang maksum, maksum. Namun beliau tetap banyak bertaubat dan beristighfar. Maka bagaimana dengan kita yang banyak melakukan kesalahan? Maka seharusnya lebih banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Wa anal muqaffa dan aku adalah al-muqaffa atau boleh juga dibaca al-muqaffi. Al-muqaffa fa fathah atau al-muqaffi fa-nya kasrah. Nah, maka dalam bahasa Arab fathah dan kasrah maknanya berbeda. Ini luasnya bahasa Arab. Harokat saja beda walaupun hurufnya sama namun maknanya berbeda ya, maknanya berbeda. Contohnya banyak di dalam kosakata bahasa Arab. Satu huruf saja berbeda, walaupun semua hurufnya sama, namun maknanya ber berbeda. Contohnya farjun dengan farojun. Nah, itu sangat berbeda. <laughs> farjun dengan farojun. Nah, farjun roknya sukun dengan farojun roknya fathah itu berbeda. Ada doa yang sering kita dengar. Allahumma inna, Allahumma inna nas'aluka farojan wa makhrojan. Nah, jangan dibaca farjan salah. Farojan wa makhrojan. Ya Allah, kami meminta Engkau kepada Engkau kelapangan dan jalan keluar. Kalau pian baca farjan, apa artinya Abu Akilah? Farjan kemaluan. Berarti pian meminta kemaluan lah. Nah, salah harokat pian, tahu kan orang Arab. Maka harokat yang berbeda, walaupun hurufnya sama, maka maknanya bisa beru, bisa berubah. Sama seperti ardun dan irdun. Ardun dan irdun. Eh, firman Allah tentang tentang surga. Arduha sama samawati wal ar. Lebarnya atau luasnya seluas langit dan bumi. Pian baca irdun, irdun artinya kehormatan. Nah, beda sudah ardun luas, irdun kehormatan. Ini sama. Wa anal muqaffi wa anal muqaffa awil mukaffi dan aku adalah al Mukaffa. Kalau al Mukaffa maknanya adalah alladzi qaffa atharal anbiya. Beliau adalah orang yang mengikuti jejak para nabi. Kalau al Mukaffa, fanya fathah itu isim maf'ul, maka maknanya adalah yang mengikuti jejak para nabi. Kemudian kalau seandainya al Mukaffi, nah Faknya kasrah afanul kebalik ya. Kalau al afanul kebalik, al mukaffa ah, dan al mukaffi. Kalau al mukaffa itu orang yang diikuti jejaknya. Orang yang diikuti jejaknya. Kalau al mukaffi orang yang mengikuti jejak para nah, nabi. Nah, alun kebalik ya. Jadi kalau al mukaffa orang yang diikuti jejaknya. Jadi nabi itu orang yang diikuti jejaknya karena menuruti jejak para para nabi. Orang yang diikuti jejaknya al-mukaffa. Tapi kalau al-mukaffi orang yang mengikuti jejak para nah, nabi, maka Rasul adalah senantiasa mengikuti jejak para nabi. Jadi para nabi itu semua syariat semua tujuan mereka sama yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir wa nabiyul Malahim. Dan beliau adalah Nabi Malahim. Malahim itu jamak dari malhamah. Artinya adalah al-harbu perang. Maka Nabi adalah Nabi yang sering berperang. Nabi yang sering berperang. Kenapa dinamakan? Nah, ini kemudian beliau Syekh Abdul Razak menyebutkan sisi dari bahasa Arab. Kenapa? Jadi kan malhamah itu jamaknya malahim. Artinya adalah perang. Nah, kenapa perang itu disebut dengan malhamah atau malahim? Tadi kan ulang-ulang, Nabi di antara nama beliau adalah nabi Yul Malahim, Nabi perang-perang. Nah, kenapa kemudian malahim itu diambil dari kata malhamah? Malhamah artinya adalah al-harbu perang. Nah, kenapa perang itu disebut dengan malhamah? Nah, kenapa disebut dengan malhamah? Malhamah itu diambil dari kata laham. Apa arti laham? Daging. Nah, diambil dari kata daging. Kenapa apa kaitannya daging dengan perang? Kenapa perang itu disebut dengan malhamah? Malhamah diambil dari kata laham yang artinya adalah da, daging. Karena ketika berperang, nah ketika berperang otomatis daging tubuh ini terkoyak-koyak. Kadang kita bisa ketika menusuk musuh tubuh kita, daging kita itu nempel dengan mu, musuh. Kemudian juga terkoyak-koyak sehingga daging kelihatan. Maka disebutlah perang itu diambil, maka disebutlah perang itu adalah malhamah yaitu dah daging. Karena ketika berperang daging bisa terkoyak, kemudian menempel dengan musuh dan seterusnya. Maka disebut dengan dengan itu. Nah, kemudian kenapa nabi itu disebut dengan nabiul malahim? Nabi yang sering berperang. Karena memang beliau banyak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala beliau menghunuskan pedangnya dalam rangka berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Beliau adalah sosok yang pemberani. Banyak peperangan yang diikuti oleh nah, Nabi. Beliau adalah orang yang terdepan ketika berperang. Nah, namun sekalipun beliau adalah sosok yang pemberani, namun Nabi tidak pernah memukul wanita tidak pernah memukul pembantu beli beliau. Jadi eh, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita tentang sosok Nabi. Beliau tidak pernah memukul dengan tangan beliau wanita dan juga pembantu kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menggunakan tangan beliau untuk menebas dan seterusnya. Nah, memang kita dalam syariat Islam, di dalam Al-Qur'an itu boleh enggak memukul wanita ketika dia membangkang, Abu Akila? Boleh, ya memang boleh, boleh, boleh. <laughs> Tapi memukul yang bagaimana? Ya, tidak secara mutlak juga. Maka memukulnya dengan dua syarat. Nah, dengan dua, boleh dengan dua syarat. Yang pertama memukulnya gairah mubarrih, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyakitkan. Yang kedua ulun kada ingat nah. Yang pertama tidak menyakitkan. Yang kedua Ya sama tidak memberi bekas itu sama. Apa? Itu enggih dengan siwak. Jadi yang tidak menyakitkan itu Abdullah bin Abbas menyebutkan contohnya memukul dengan siwak. Pian pukul bini pian dengan siwak mungkinnya itu tawar itu nah. Karena kan siwak bukan bukan untuk melukai, <laughs> tetapi niatnya untuk mendidik bahwa kita sedang ma, sedang marah. Itu syarat boleh memukul wanita. Eh, yang pertama tidak boleh memukul di area wajah kepala atau wajah. Di kepala, di wajah, intinya adalah di kepala Pak. Mau di wajah kah, mau di mata, di telinga nggak boleh. Karena itu bagian yang sensitif, sangat bahaya kepada kepada fisik ya ketika di kepala. Yang kedua, ghairu mubarrih yang tidak menyakitkan. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan contohnya memukul dengan apa? Dengan siwak. Karena memukul dengan siwak bukan untuk menyakitkan, bukan, tapi dalam rangka mendi, mendidik. Nah, ketika pian dipilih, ketika misalnya pini pian membangkang, lebih afdol mana? Tidak memukulkah, memukulkah? Kalau memukulkan dengan tadi, dengan siwak, dengan pulpen, dengan tasbih yang tidak menunjukkan apa namanya sakit ya, yang tidak menunjukkan ya, yang keras enggak, tapi dengan pulpenkah, dengan siwak atau dengan tasbih. Nah, seandainya pian memilih memukulkah atau tidak memukulkah, maka yang lebih afdol tidak memu, tidak memukul. Di antara dalilnya adalah perkataan Aisyah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun wanita dan juga pembantu dengan tangan beliau. Sekalipun Nabi adalah Nabiul Malahim, Nabi yang sering ber, berperang. Kemudian di akhir bab ini tanbih. Nah, Syekh Abdul Razak menyebutkan peringatan kepada kita. Yajibu alal muslim an yahdhara fi hadzal bab min tara'iqi ahlil ghuluwi ladzina yudhifuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam asma'an wa awsafan la taliqu illa billah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib setiap muslim untuk waspada atau hati-hati pada bab ini tentang nama-nama nabi ini dari apa? Dari jalan-jalannya orang-orang yang gulu, orang-orang yang berlebihan menambahkan nama-nama nabi, nama-nama dan sifat-sifat nabi yang tidak pantas nama-nama dan sifat itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti nabi disebut namanya adalah al-awwal. Maka al-awwal untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala yang pertama al-awwal. Nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan nama nabi adalah al-awwal berarti dia sama dengan apa? Memposisikan nabi sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhir Al-Zahir, Al-Batin, ini semuanya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Awasfihi bi annahu ahata bi kulli syai'in ilman atau mensifatkan nabi dengan sebutan bahwasanya nabi ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak benar. Sama halnya ada orang yang mengatakan nabi mengetahui perkara yang gaib, tidak be, tidak benar, tidak boleh. Jangan sampai menempatkan rasul sebagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa annahu hadirun nazirun. Tidak boleh juga kita mensifatkan Nabi dengan sebutan hadirun nazirun, hadir dan melihat. Nah, senantiasa hadir, senantiasa meli melihat. Apalagi pas ketika berdiri asyraqal misalnya. <laughs> ketika berdiri Nabi hadir ya enggak boleh ya. Nabi jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak pernah diceritakan dalam hadis manapun, sahabat manapun Rasul langsung bertemu dengan Fatimah anak beliau. Enggak pernah. Di zaman sekarang banyak orang mengaku bertemu Rasul secara terjaga. Berarti lebih hebat daripada Fatimah, subhanallah. Ya. Itu eh, seperti itulah. Ketika berlebihan mengagungkan Rasulullah apa menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap Rasul hadir setiap majelisnya dan seterusnya. nah ini adalah sebuah kekeliruan ya. Jadi jangan sampai kita mensifati sifat atau menamakan nama yang ternyata itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwidza wa nahwu dzalik dan yang semisalnya. Dari ucapan-ucapan orang-orang yang gulu, orang-orang yang bah, batil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang berkata kepada beliau, "Masya Allah wa syi'ta." Ini adalah kehendak Allah dan kehendak kamu. Maka bagaimana jawaban Rasul ketika ada orang yang mengatakan demikian? Kan nggak boleh ya. Ketika kita misalnya ada suatu keperluan atau misalnya ketika ingin mengerjakan sesuatu kemudian kita berhasil. Kemudian kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu. Berarti kita menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka itu saja apa reaksi Nabi? Aja'altani lillahi idlan? Apakah engkau menjadikanku bagi Allah tandingan? Ketika ada yang menyamakan kehendaknya kehendak Allah dengan kehendak roh, Rasul. Maka Rasul mengatakan, "Kul katakanlah, masya Allah wahdah, masya Allah sah saja." Maka bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan orang-orang yang gulu yang mensifatkan Nabi dengan sifat Allah yang menamakan nabi dengan nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Perkara seperti ini saja Rasul mengatakan, apakah engkau menjadikan aku bagi Allah tan tandingan? Maka bagaimana dengan yang lebih dari itu? Mensifati nabi dengan sifat-sifat yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasul tentu lebih marah ketika beliau disamakan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita selesaikan tadi tiga hadis mengenai nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya adalah nama-nama beliau itu menunjukkan sosok beliau yang semuanya adalah bentuknya puji pujian. Nah maka kembali kepada kita ketika pian diberikan nama yang baik maka sesuaikan dengan nama pian ya. Nama pian soleh ya. Pian harus menjadi orang yang soleh. Nama pian Abdullah pian benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam Bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.